Wa takfiruha bil mukaffirat tamhuha faqat. Adapun penghapusan dengan berbagai macam penghapusan dosa itu hanya menghapus saja. Kemarin masih dibahas, teman-teman masih ingat tentang apa makna ghafara atau manfirah dan apa makna yukaffir. Yukaffir kalau secara makna menghapuskan. Maghfirah sudah pernah kita bahas dari kata milfar yang melindungi kepala itu disebut milfar. Perlindungan ya helm yang melindungi dari api neraka. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa maghfirah itu bukan hanya dihapus, dihapus dan diganti kebaikan. Tetapi kalau takfir atau yukafir itu hanya menghapus saja. Wa fihi aidan nazar, tapi ini pun fihi nazar. Fihi nazar itu artinya masih ada kritikan perlu dilihat lagi. Fainahu qad sahha anna dhunubal mu'aqab 'alaiha bidukhulin nar tubaddalu hasanatin bil mukaffirah bi'amalin salihin yakunu kafaratan laha awla. Karena telah sahih riwayatnya bahwa dosa-dosa yang harusnya diadab dengan masuknya ke dalam neraka bisa diampuni dan tubat dalu hasanat dan diganti kebaikan-kebaikan tetapi hanya dengan mukaffirah penghapusan yaitu amalin saleh dengan amal saleh yakunu kafaratan laha sebagai tebusannya dan itu aula itu lebih utama artinya pendapat yang ini lebih utama dari yang tadi tadi mengatakan kalau takfir menghapus saja titik tidak mengganti kebaikan ternyata dalam riwayat yang sahih justru takfir menghapuskan dan mengganti dengan kebaikan Wa yahtamil ma'nayaini akharaini dan juga mengandung dua makna lain. Ahaduhuma salah satunya anal maghfirah la tahsul illa ma'adamil 'uqubah wal mu'akhadhah. Salah satunya bahwa maghfirah ampunan dalam kata dalam lafaz maghfirah tidak terjadi kecuali dengan adamil uqubah wal muakhadah, tidak dibalas dan tidak dituntut. Ini makfirah. Lianna wiqayah syarri dan bibil kulliyah. Karena makna makfirah adalah perlindungan wiqayah dari kejelekan dosa secara keseluruhan. Kejelekan dosa apa saja? Bisa mengakibatkan bencana di dunia, bisa mengakibatkan tuntutan di akhirat, rasa takut, <coughs> bisa adab neraka, bisa kemurkaan Allah. Sedangkan maghfirah maknanya melindungi dari kejelekan itu semua, min syarri Maka dia tidak diadab, bahkan tidak dituntut, tidak dipermalukan. Karena termasuk kejelekan dosa adalah dipermalukan. Dipanggil di hadapan seluruh penduduk langit, di hadapan seluruh penduduk mahsyar, manusia dari awal Adam sampai akhirnya, Dipanggil orang itu dan kemudian dipermalukan oleh Allah. Apa yang kamu kerjakan dengan kenikmatanku yang aku berikan padamu? Aku berbuat ini, berbuat itu. Kadabta, engkau berdusta. Semua orang tahu. Maka orang-orang melihat ini orang yang seperti dia saja. Ternyata demikian keadaannya, apalagi saya. Sehingga mereka semuanya ketakutan. Semua salam ya. Qala <clears throat> wa takfir pun takfir pengampunan dengan kalimat atau dengan lafaz takfir yukaffir ankum sayyi'atikum qad yaqa ba'da al-uqubah bisa jadi itu terjadi setelah dibalas setelah dibalas dihapuskan Fa'inal masa'ib ad-dunyawiyah kullaha mukaffiratun lil khataaya Karena semua musibah-musibah di dunia, semua perkara-perkara bencana-bencana di dunia akan menjadi penghapusan terhadap kesalahan. Berarti kalau penghapusan dengan bahasa takfir itu bisa terjadi setelah dibalas dulu di dunia. Kena musibah dan dihapuskan oleh Allah. Kena bencana dihapuskan oleh Allah. Diberi suatu kesedihan, kesusahan dihapus oleh Allah Taala. Itu disebut yukafar juga. Wahia uqubat, sedangkan bencana-bencananya adalah balasan. Wa kalau afu, demikian pula maaf yaqa ma'al uqubah wa biduniha. Maaf bisa terwujud bersama balasan, bisa pula tanpa balasan. Tiba-tiba dimaafkan belum balasan. <coughs> Mungkin iya, pakai kata afu. Bisa pula diadab di dunia kemudian dimaafkan. Bisa pula diadab di neraka yang seharusnya sekian lama kemudian dimaafkan oleh Allah, diselamatkan. Itu afu namanya. Kalau kalau magfirah tadi apa? Perlindungan dari semuanya. Magfirah perlindungan dari semua kejelekan. Tidak jelekan dunia, jelekan akhirat, rasa takut, ini semua terlindung dia. Wa kadzalika rahmah. Waalaikumsalam. Demikian pula rahmat. Bisa orang dirahmati sebelum diadabnya sehingga termaafkan semuanya. Bisa dirahmati ketika sedang diadab kemudian dihentikan oleh Allah bisa dirahmati ketika dia dalam keadaan sudah masuk neraka, kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad SAW diberi rahmat, kemudian dihentikan. Bisa. Berarti kita mendapatkan tiga lafaz. Maghfirah, takfir, dan al-afu. Wasani. Yang kedua, Andal kafarat minal amal ma ja'alaha Allahu limahwi dhunubil mukaffarah biha bahwa kafarah sering juga bermakna dengan makna yang kedua, yaitu satu amalan, amalan-amalan yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa. Al-mukaffarah biha, yang terhapus dengannya. Makanya masih ingat, kalau ada seorang yang melanggar, biasanya ditanya, kafarahnya apa? Nah, itu penghapusnya. Berarti ada amalan tertentu yang dijadikan oleh Allah sebagai kafarah Siapa yang melanggar janji, kafarahnya dia harus berpuasa sekian hari. Siapa yang berbuat begini, maka kafarahnya ini, kafarahnya itu. Wa yakunu dzalika huwa thawabaha. Dan jadikan itulah pahalanya. Jadi kamu berbuat baik, yang ini yang disebut kafarah, dengan perbuatan ini terhapus dosamu. Pahalanya dia apa? Pahala amal solehnya. Pahala amal solehnya menghapus dosa. Laisalah sawabun ghairu. Tidak ada pahala lain selain itu. Selain penghapusan dosanya. Fakafaratuhu it'amu ashrati masakin. Kata Allah. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Maka memberi makan 10 orang miskin ini. Pahalanya apa? Pahalanya engkau dihapuskan dosanya atau dimaafkan dosanya yang kau langgar ketika haji itu tadi. Itu pahala. Enggak ada pahala lain. Wal ghalib 'alaiha an takuna min jinsi mukhalafati hawa nafs. Yang umum, yang seringkali mendapatkan atau ada kafarahnya adalah dosa-dosa yang jenisnya mukhalafatu hawa nafsi yang bertentangan dengan hawa nafsu atau menyelisihi hawa nafsu. Wa tajassumul masyaqqata fihi yang juga memasuki kesusahan, kesulitan. Kajtinabil kabair alladhi ja'alahu Allah kafaratan lissagair. Seperti menghindari dosa besar. Menghindari dosa besar, penghapus terhadap dosa-dosa kecil. Menghindari dosa besar, menghapus dosa-dosa kecil. Dalilnya hadis yang kemarin as-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma kaffaratun menghapus lima bainahuma apa syaratnya majtuni batil kabair selama dijauhkan dosa-dosa besar wa amal amal allati tughfar biha dzunub adapun amalan-amalan yang dengannya terhapus dosa. Fahiya ma'ada dhalik. Maka itu yang selain itu. Wa yajtami' fiha al-maghfirah wa thawab 'alaiha. Maka terkumpul padanya ampunan dan juga pahala. Ada punya amalan-amalan lain yang bukan kafarah karena kafarah biasanya amalnya tertentu. Kafarahnya sepuluh uh, puasa 10 hari. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. Kafarahnya berpuasa dua bulan berturut-turut kalau mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarah namanya. Sedangkan amalan soleh yang lain yang lepas, amal soleh apa saja, itu memiliki dua. Dia dapat pahala juga dan bisa menghapuskan juga. Bisa menghapuskan dosa. Kadzikri alladhi yuktab bihil hasanah. Seperti zikir yang dicatat di sana kebaikan-kebaikan wa yumha bihi sayyi'at dan terhapus dengannya dosa-dosa. Dosa apa doa atau zikir ketika masuk ke pasar dengan la ilaha illallah ila akhirnya disebutkan menambah sejuta pahala menghapus sejuta pahala apa sejuta dosa ini barakallahu fikum bahkan dalam riwayat sejuta-juta qala hadal wajh yufarraq bainal kafarat minal a'mali wa Sama juga dengan melangkah ke masjid. Yang satu langkah mengangkat derajat atau satu langkah mengangkat derajat dan menghapuskan satu dosa. Berarti dia mendapatkan dua. Penghapusan dosa dan pahala. Amma takfirud dunub wa maghfiratuha idha udhifa dhalika ilallah. Adapun masalah kalimat takfir dan kalimat maghfirah kalau disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berbeda. Sama saja. Kalau Allah mengampuni, Allah menghapus, maka kalimat tadi yang kita bedakan jadi sama maknanya kalau dinisbatkan kepada Allah. Ala wajhil awal an yakuna bainahuma farqun aidan. Tetapi dari sisi yang awal tadi maka itu ada perbedaan dan banyak bahasa Arab yang seperti ini dua kata kadang bermakna sama, kadang bermakna berbeda. Sudah pernah kita terangkan di majelis seperti fuqara wal masakin. Kalau dipisahkan kasihkan pada fuqara, ya miskin juga termasuk. Atau kasihkan pada orang miskin, fuqara juga termasuk. Tidak berbeda. Tapi ketika dibarengkan bersama-sama fuqara dan juga masakin, berarti yang fuqara begini, yang masakin begini. Yang bukhol adalah orang yang kekurangan, yang miskin adalah orang yang pas-pasan. Sama seperti Islam dan iman. Kasihkan pada muslimin. Ya, termasuk dalamnya mukminin tentunya. Atau kebalikannya, balikan pada kembalikan atau bagikan pada mukminin. Ya maksudnya muslimin, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau dia belum beriman, dia baru masuk Islam. Nah, berbeda Islam itu dohir-dohirnya, iman itu batinnya. Sama dengan mangfirah dan takfir tadi. Allah mengampuni dengan kalimat yang firullahu laka. Atau yukafir ankum. Allah menghapuskan dari kalian. Sama maknanya. Tetapi kalau dikatakan ini yukfir eh, atau yukfar lahu Wahada yukafar. Berarti beda. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران dan sebagai bukti terhadap sisi kedua ini ada dua perkara. Ahaduhuma قول Ibn Umar lama a'taqa al-'abd ضربه darabahu. Pertama, ucapan Ibn Umar yang memerdekakan seorang budak yang dia pukul. Apa kata Ibn Umar? Laisa li fi 'itqihi min al-ajri syai'. Aku tidak mendapatkan pahala apapun Kenapa? Karena beliau merasa beliau memerdekakan itu sebagai kafarah. <coughs> Wastadalla bi annahu kafarah. Bahwa aku melepaskan itu penebus dosaku karena aku memukul dia. Aku ingin menebus dosaku, maka aku merdekakan budak. Aku nggak dapat pahala apa-apa kecuali penghapusan dosa. Ini makna yang tadi sudah kita sebut. Bahwa kalau takfir hanya menghapuskan saja, tidak mendapatkan pahala. Wasani yang kedua, al masaib ad-dunyawiyah kulluha mukaffaratun lidzunub. Bahwa musibah-musibah dunia seluruhnya merupakan penghapus. Wa qad qala katsirun as sahabah. Telah berkata sekian banyak sahabat wa ghairihi as salaf dan lain-lainnya dari kalangan salaf, innahu la sawaba fiha ma'at takfir. Bahwa musibah-musibah tadi tidak ada pahalanya bersama penghapusan dosa hanya penghapusan dosa saja, tidak ada pahalanya. Wa in kana ba'dhuhum qad khalafa fi dhalik walaupun sebagian mereka berselisih. Sebagian ulama menyatakan dapat pahala. Pahala apa? Pahala kesabaran. Ketika dapat musibah dia sabar, dia dapat pahala. Wala yuqal fassara al-mukaffarat fi hadis al-manam bi isbagh al-wudu' fi al-makruhat. ونقل الإقدام إلى naqlil وقال ila salawat ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه dan jangan dikatakan telah dita, telah ditafsirkan kafarat di dalam hadis al-manam itu adalah potongan hadis yang panjang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari jalan Abdurrahman dari Aisyah dari Malik ibn Yukhamir, dari Muadz ibn Jabal juga dan Trimidi yang dikatakan hasanun sahih. Ini hadis siapa yang menyempurnakan wudhunya di dalam keadaan sulit, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka yang ini akan menghapuskan, yang ini akan menaikkan derajat. Berarti dua disebutkan dalam hadis itu. Pertama isbagul wudu fil makruhat. Yang kedua naqdul iqdam langkah kaki ke salawat menuju salat kemudian diakhiri dengan kalimat man manfaala dzalika asya bi siapa yang melakukan ini dia hidup dengan baik mati dengan baik dan juga kesalahannya terhapus seperti dia baru lahir dari ibunya. Artinya beda dengan ini ini masuknya kepada perbuatan amal soleh yang akan menghapuskan dosa dan sekaligus menambah pahala. Kalau amal-amal soleh. Tetapi kalau yang sedang kita bahas tadi takfir dengan mana kalau dia mendapatkan musibah <coughs> akan terhapus dosa-dosanya. Wahdi kulluha ma'a takfiriha li sayyiati darajat. Semua itu bersama penghapusan derajat, bersama penghapusan dosa-dosanya atau penghapusannya terhadap sayyiat, terhadap kejelekan-kejelekan juga tarfa'ud darajat, juga mengangkat derajat. Wa yahsul 'alaiha thawab dan juga mendapatkan pahala. Lianna naqul karena kita berkata qad yajtami' fil 'amal al-wahid shay'an yurfa' bi ahadihima darajat wa yukaffar bil akhar sayyiat. Karena bisa saja terjadi qad yajtami' itu bisa saja terjadi berkumpulnya dua perkara di dalam satu amalan. Yaitu yurfa bi ahadihi darajat, terangkat dengan yang ini derajatnya dan terhapus dengan yang itu dosa-dosanya. Al wudhu misalnya, dengan wudhu sendiri dia dapat pahala yusabu alaihi. Lakin isbaghahu fi shiddah atau shiddatil bard min jinsil ala. Artinya kenapa kok ada ini ada itu? Katanya cuma penghapus saja tidak mempunyai pahala. Sebentar. Satu amalan kadang-kadang terjadi dalamnya dua. Dua amalan. Seperti wudhu. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW fil makarih dalam keadaan susah. Di situ ada dua. Satu, dia dalam keadaan mengamalkan ibadah wudhu. Itu sudah perbuatan yang dapat pahala. Yang kedua, ketika dia berwudu dalam keadaan susah, dingin misalnya, itu sejenis dengan alam. Merasa susah, sakit. Bukankah setiap sakit ada yang terhapus? Ini jenis lain lagi. Dalam satu perbuatan ada dua sisi. Satu dia beramal ibadah, satu dia menahan kesusahan. Menahan kesusahan, penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Kata beliau, syiddatil bar, kerasnya rasa dingin, min jinsil alam itu sejenis dengan sakit Allah allati tahsul linnufusi fid dunya yang biasa terjadi di dunia kesusahan-kesusahan fayakunu kafaratan fi hadil hal berarti ketika dia merasakan betapa sakitnya dingin sampai tulangnya atau masuk ke tulang saat itu dia sabar itu adalah penghapus dosa wa ma bi ghairihi aw bi ghairi hadhihi halah fatughfar bihi al khataaya Adapun pada selain masalah ini, fataghfir bihil khataya akan menghapuskan dosa-dosanya kama taghfir bidzikri wa Maka akan terhapusnya seperti terhapusnya dosa dengan zikir, dengan amalan soleh dan lain-lainnya. Kalau tidak dalam keadaan susah butuhnya. Artinya airnya tidak terlalu dingin, nggak nggak susah. Maka hanya dapat amal solehnya saja. <clears throat> Wa kadzalikal ilal jamaah. Demikian pula berjalan menuju salat jamaah huwa qurbatun wa ta'atun. Dari satu sisi dia adalah qurba, mendekatkan diri pada Allah. Ta'ah, ketaatan pada Allah. Wa yuthabu alaih. tidak dapat pahala. Walakin ma yasul nafsi bihi minal masyaqqah. <clears throat> Tetapi apa yang dia dapatkan dari kesusahan pada dirinya. Apalagi yang sudah sakit pinggang, sudah sakit di dampalnya, sudah susah berjalannya, yang pakai tungkat segala macam dia memiliki sesuatu yang lain. Apa itu? Masyakkah. Dia mendapatkan kesusahan. Minal masyakkati wal alam. Ada kesusahan, ada rasa sakit. Nahan sakit kakinya. Cingkut-cingkut dia jalan. Wattaab atau yang terlalu capek. Rasanya kalau diginikan pakai jari jatuh dia. Wal nasab huwa kafara. Maka dari sisi itunya penghapusan dosa. Karena sudah disebutkan dalam hadis yang lain, rasa sakit, rasa sedih, ketusuk duri sekalipun ada dosa yang terhapus. Maka ketika dia jalan dengan susah payah ke masjid, pasti akan ada dosa yang terhapus karena kesusahan itu. Wakadalika habsun nafsi fil masjid. Demikian pula ketika dia menunggu di masjid. Duduk di masjid. Lintibaris salah. Untuk menunggu salat. Wa qat'uha an ma'lufatiha yang berarti dia terputus dari semua kebiasaannya. Yang biasanya dia gampang buka kulkas ini itu di, di rumah, di masjid tidak bisa apa-apa. Ini imamnya kemana, nggak datang-datang. Nunggu dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan terpenjara di situ. Ma'lumat minal khuruj, dia terharang dari khuruj. Ilal mawadhi' allati tamilun nufus. Tidak bisa kemana-mana ke tempat-tempat yang jiwa pengin ke sana. Imma bid dunya, apakah untuk mencari dunia misalnya? Aulit tanazuh atau untuk refreshing paling tidak. Nah bisa. Dia terduduk saja di situ. Huwa min hadhil jihad. Ini pun termasuk jenis masyakoh. Ada masyakoh di situ. Mu'lim lin nafs. Yang akan menyakiti diri. Artinya dari satu sisi seperti sakit. Susah dia. Nggak bisa ini, nggak bisa itu Fayakunu kafarah. Maka dari sisi itunya kafarah lagi. Penghapus lagi. وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة dan disebutkan dalam hadis bahwa salah satu langkah ihda khutwatai. Asalnya khutwatain. Tapi nunya hilang karena idhafah. karena diidofahkan kepada masyi. Khutwatayil masyi. Salah satu dari dua langkah orang yang berjalan ke masjid. Yang satu mengangkat darajah. Wal ukhra tahuttu anhu. Yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Yang ini mengangkat derajat, yang ini menghapuskan dosa. Wa yuqawi ma dan ini menguatkan apa yang sudah kita sebutkan. Karena memang ketika dia berangkat ke masjid ada dua sisi. Satu sisi dia beribadah dan itu dapat pahala. Sisi lain, dia menahan susah. Menahan susah, menghapuskan dosa. Sehingga wajar Rasulullah SAW katakan yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Wa anna ma hasala bihi takfir, ghairu ma hasala bihi raf'ud darajat. Yang ternyata apa yang dia dapatkan dari penghapusan berbeda dengan apa yang dia dapatkan dari diangkatnya derajat. Artinya berbeda sisinya. Penghapusan didapatkan dari masyakoh. Kesulitan dia ketika ke masjid, dia susah, dia capek, dia ini, dia itu. Itu menghapuskan dosa. Rafa darajat karena dia beribadah pada Allah SWT. Wallahu a'lam. وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات. Dengan ini maka terkumpullah dalam satu amalan. Penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Karena hampir setiap amal soleh, dari satu sisi ibadah, sisi lain dia menahan susah. Ada sisi taklifnya. Apa taklif? Beban. Ada sisi bebannya. bebannya. Puasa harus menahan lapar seharian, kadang-kadang sakit perutnya, kadang, kadang haus, kering di sininya. Itu semua kesusahan. Dan itu akan menghapuskan dosa. Di sisi lain dia sedang beribadah, mendapatkan pahala. Maka kata kata beliau, mengajar rahimahullah, yajtami' fil 'amalil wahid, terkumpul dalam satu amalan dua perkara. Satu takfir sayyiat, penghapusan dosa. Yang kedua, raf'ud darajat, diangkat derajatnya min jihatain dari dua sisinya. Wa yusafu fi kulli halin bikilal wasfaini dan disifati dalam segala keadaan dengan dua sifat ini. Fala tanafi baina tasmiyatihi kafarah wa baina al-ikhbar anhu bimudha'afati thawabi bihi. Maka tidak bertentangan antara penamaannya sebagai kafarah penghapusan dosa dan penamaannya sebagai mudha'afatu thawab melipatkan pahala. Karena memang dari satu sisi melipatkan pahala, dari sisi lain menghapuskan dosa. Aw sifah awasfuhu biraf'i darajat atau disifati dengan diangkat derajat. Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu beliau bersabda as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Selama dijauhkan dosa-dosa besar. Fa'inna fi habsin nafsi ala al-muwadabati ala al-fara'id. Wa mukhalafati hawaha. Wa kaffiha amma tamilu ilaihi. Ma yujibu dhalika takfir sagair. Mengapa demikian? Bahwa Nabi mengatakan antara salat dengan salat, Jumat dengan Jumat akan menghapuskan. Karena habsun nafs, menahan diri untuk membiasakan di atas kewajiban-kewajiban salat jamaah. Itu menyelisihi hawa nafsu. Yang berarti dia menahan hawa nafsunya. Dari semua kecenderungannya. Hawa nafsu itu kan cenderungannya perkara-perkara yang menyenangkan, yang menggembirakan, santai, bebas, itu hawa nafsu. Tetapi ketika itu dia tahan. Maka dia mendapatkan padanya penghapusan dosa-dosa. Orang-orang sedang istilahnya bahasa kita sedang rahat. Dia tinggal. Dia sholat jamaah. Nanti dulu sih. Tidak. Anda mau sholat. Itu ada ada masyakkah. Ada susahan. Demikian pula apalagi kalau jauh. Apalagi kalau panas perjalannya. tidak ada kendaraan, dia harus melangkah. Apalagi kalau ini, kalau itu masih ada masyakoh-masyakoh yang sulit. Maka itu menghapuskan dosa-dosa. وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ fi سَبِيلِ اللَّهِ Demikian pula syahadah. Lebih-lebih lagi. Syahadah sabilillah maksudnya syahid. Terbunuh syahid fi sabilillah. Tukafiru dunub bima yasul biha minal alam akan menghapuskan dosa karena dia merasakan sakit. Dan sudah disebutkan rasa sakit, rasa susah, bencana, musibah itu semua menghapuskan dosa. Maka ketika dia terbunuh dalam jihad fisabilillah, tentunya akan terhapus sekian banyak dosa. Wa tarfa'ud darajat dan diangkat derajatnya karena dia matinya dalam keadaan membela agama, dalam keadaan berjuang fisabilillah Bimaktara Nabiha, minal amali salihah karena apa yang dilakukan amal soleh, Bahkan amal solehnya bil qalbi wal badani wal mal bahkan. Dengan hatinya niat ikhlas, dengan badannya dia berbuat berjuang, mengayunkan pedangnya, memacu kudanya, memukul musuhnya, ila akhirnya. Juga dengan harta. Karena biasanya orang berjihad harus membawa peralatannya sendiri, perlengkapannya sendiri. Fatabayyana bihadha anna ba'd al-a'mal yajtami' fiha ma yujib raf' darajat Maka jelaslah dengan ini bahwa sebagian amal amalan-amalan terkumpul padanya dua perkara. Ma yujibu raf'ud darajat, yang pertama yang mengharuskan terhapuskan dosa. Apa? Raf'ud darajat, mengangkat derajat. Wa takfiru dan menghapuskan dosa min jihatain. Wala yakunu bainahuma munafa, maka ini tidak bertentangan. Dikatakan penghapusan dosa dari satu sisi, dikatakan dari sisi lain menambah pahala. Iya, tidak bertentangan. Karena memang terdiri dari dua sisi. Sisi amal solehnya mendapat pahala, sisi beratnya, susahnya, bebannya menghapuskan dosa. Wahada sabitun fi dunubil saghair bila raib. Dan ini sabit mantap pada dosa kecil saja. Bila raih. Dengan tidak ada keraguan. Wa amal kabair. Adapun dosa besar. Fakat tukaffar bisyahadati ma'a ajri syahid. Adapun dosa besar kadang terhapus. Kalau amalannya besar. Seperti syahid. Terbunuh syahid Mahusulil ajri syahid. Karena dia mendapatkan pahala sebagai seorang syahid. Lakin syahidul khataya fi rabi'id darajah min darajat syuhada. Tetapi kalaupun dia eh, terhapus dosanya, tetapi derajat kesyahidannya derajat keempat dari derajat-derajat para syuhada. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis Fudalah Ibn Ubaid. Qarrajahul Imam Ahmad wa Tirmidhi. Nah. Disebutkan di sini dengan kalimat kadang. Berarti kadang juga tidak. <coughs> Contohnya yang tidak ketika seorang syahid disebutkan oleh para sahabat, bulan syahid." Nabi membantah, "Tidak." Dia tidak syahid, dia fitnah. Mengapa ya Rasulullah? Dia hulul, apa, mencuri pampasan perang. Diperiksa oleh para sahabat, ternyata dia mengambil beberapa para dari pampasan perang. Berarti tidak terhapus <coughs> dengan syahidnya. Padahal dia dalam keadaan terbunuh syahid. Ini barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, kadang terhapus, kadang tidak tergantung. Tergantung keikhlasannya dan dosanya. Mana yang lebih tinggi, nilainya dan mana yang di bawahnya. Baik. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا Kama fi hadis Abi Malik al-Ash'ari alladhi sabaqa dzikruhu. Adapun pengampunan dosa-dosa dengan amalan-amalan ma'a tawfiri ajruha bersama pahala yang sempurna maka itu ditunjukkan dalam sekian banyak hadis sahih khususnya fi dzikri dalam masalah zikir dan lainnya qila dikatakan inna tilka sayyi'at tuktab hasanatun aidan Kama fi hadis Abi Malik al-Ash'ari alladhi sabaqa dzikruhu. Bahwasanya sayyiat tadi di samping terhapus tuk tuktab hasanat akan dicatat pula kebaikan-kebaikan juga. Sebagaimana hadis yang sudah lewat. Malik al-Asy'ari. Yang mana? Termasuk di antaranya yang sudah kita sebutkan tentang doa masuk pasar. Dua-duanya disebut. Pahala disebut. Dan pengampunan disebut. Hadis yang tadi juga, hadis langkah ke masjid sama. Disebut pahalanya, disebut pula penghapusan dosa. Wadakarna ayatan an ba'di salaf. Disebutkan pula dari sebagian salaf. anhu yumha bi'iza'is sayyiatil wahidah di'fun wahidun min ad'afi tawabil hasanah disebutkan dari salaf bahwasanya terhapus dengan satu kejelekan biiza'is sayyi'ah da'fun wahid min adhafi thawabil hasanah satu da'f satu lipat kalinya dari pahala kebaikan artinya kalau berbuat satu dosa akan terhapus tapi satu bagian saja pahala mendapatkan 10 kali lipat misalnya. Maka ketika dia berbuat dosa satu yang senilai tingginya, besarnya, maka tidak terhapus seluruhnya. Terhapus satu lipatnya saja. Yang tadi 10 kali jadi tinggal 9 kali. Kalau berbuat lagi tinggal 8 kali begitu. Wa tabqa lahu tis'u hasana Berarti dia masih memiliki sisa 10 hasanah. Wa zahir anna hadha mukhtassun bis Tampaknya ini kalau dosa kecil. Tampaknya kalau ini adalah dosa kecil. Wa amma fil akhirah. Adapun di akhirat fayuwazan bainal was sayyiat. Adapun nanti di akhirat ditimbang. Wa yuqassu ba'daha min ba'd. Di samping ditimbang juga yuqass, dikesas sebagian terhadap sebagian yang lain. Kalau ditimbang sudah ma'ruf. Ya. Kejelekan dan kebaikan ditimbang. Besar mana, terkuranginya seberapa. Apa itu ikhtisas? Yuqassu ba'duha min ba'd. Ini adalah ketika seseorang mendolimi orang lain. Maka saat itu tidak ada tebusan dengan harta dunia. Tidak ada saat itu urusan harta. Semua urusan pahala, karena mereka semua sudah beriman, saat itu yang penting adalah amalan soleh, pahala. Sehingga ketika orang itu terdolimi, menuntut hadapan Allah. Ini kisah. syarat dia mendolimi aku. Maka diadili oleh Allah SWT. Dikurangi orang yang berbuat dolim tadi pahalanya. Diberikan pada yang terdolimi. Ini namanya kisah. Itu selesaikan dulu. Sampai ketika dia sudah lunas semuanya. Tidak ada lagi yang terdolimi. Dengan lisannya, dengan tangannya. Dan hartanya sudah dikurangi sana sini. Berapa sisanya? Seberapa seperti apa. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiat. Kalau tetap hasanatnya lebih tinggi dari kejelekan-kejelekannya setelah ditimbang, setelah dituntut sana sini, maka naja, maka dia selamat. Kalau kebaikannya lebih banyak, lebih rajah, lebih unggul. Wadakhala jannah dan dia masuk surga. Wasawaun fi hadha saghair wal kabair, maka saat itu sama saja dosa besar ataupun dosa kecil. Karena ditimbang seluruhnya. Yang besar dan yang kecil. Demikian pula tufas, tergantung keadaannya, seberapa kedolimannya. Kalau cukup dibayar dengan sagair, eh, cukup dibayar dengan dosa-dosa kecil, selesai. Kalau ternyata dosa dia besar sekali, kedolimannya sangat tingginya, maka sekian pahala akan berkurang. Wahakadha mi'man kanat lahu hasanatun wa alaihim mawalim. Demikian pula siapa yang punya kebaikan-kebaikan, tetapi juga punya kedoliman-kedoliman fastawfal mazlumun huquqahum maka harus ditunaikan orang yang terdolimi tadi hak-hak mereka harus ditunaikan hak-hak mereka al-mazlumun yang terdolimi dari mana diambilnya ditunaikannya min hasanatih dari kebaikan-kebaikannya dari pahala-pahalanya wa baqiya hasanatun tetapi masih sisa hasanah dakhala al-jannah. Dia bisa masuk surga. Qala Ibnu Mas'ud, "In kana waliyan lillahi fafaddala lahu mithqala dzarrah dha'afaha Allah lahu hatta yadkhul al Kalau dia seorang pemimpin yang ikhlas karena Allah, fafaddala lahu mithqala dzarrah, maka diunggulkan sebiji dzarrah oleh Allah Allah lipatkan dia sehingga dia bisa masuk surga. Jadi ketika hampir sama padahal dia waliullah maka Allah lipatkan pahalanya supaya unggul terus masukkan dalam jannah. Wa in kana syaqiyan kalau dia syaqiyan qala Malik Rabbi faniyat hasanatuhu Rabku habis kebaikan dia. Wa baqiya lahu talibuna katsir. Masih tersisa para penuntut-penuntut yang sangat banyak. Talibun para penuntut, yatlub minta penyelesaian. Masih banyak. Kebaikan sudah habis. Ini orang yang syaqi, orang yang sengsara. Qala khudhu min sayyi'atihim fad'ifuha ila sayyi'atihi. hasilnya sudah habis bagaimana? Padahal masih ada yang penuntut. Aku juga terdolimi, aku juga terdolimi. Mau diberikan pahalanya, sudah gak ada pahalanya. Maka dosanya orang-orang tadi yang menuntut dikurangi. Ditimpakan kepada orang ini. Yang berbuat zalim ini. Thumma sukku lahu sakkan ilan nar. Kemudian dia diseret ke dalam api neraka. Kharrajahu Ibni Abi Hatim wa ghairuh. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lainnya. Wal murad anna tafdila mithqala dzarratin minal hasanat innama huwa bifadlillah azza wa jal. Sesungguhnya tersisanya sebiji darah kebaikan itu adalah karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Limudha'afatihi li hasanatil mu'min agar dilipat kali hasanatnya orang mukmin dan barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha halu man kanat lahu hasanatun wa sayyiat. Demikianlah orang yang memiliki kebaikan dan kejelekan sekaligus. Ditimbang, dikisas, diukur, dituntut sampai selesai, kemudian baru dilihat mana yang lebih rajih. Warad Allah rahmatahu Fadhala lahu min hasanatihi ma yudkhiluhu bihil jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan, menyisakan baginya kebaikan-kebaikannya, dan melipat kalinya, melipatkannya, ma yudkhiluhu bihil jannah, untuk masukkan dalam surga. Artinya, seperti kajian tadi malam, tidaklah seorang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Bukan karena kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan solehnya tidak. Tapi amalan soleh itu menjadikan Allah sayang pada dia, maka Allah masukkan di dalam jannah. Timbang Allah tambahkan. Diukur Allah lebihkan. Wa kulluhu min fadlillahi wa rahmatihi. Semua itu dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Fa innahu la yadkhul ahadun jannah illa Bifadlillah wa Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Aqidah idrajat sama dengan aqidah Imam Abu Utsman al sabuni dalam aqidah salaf wa sahabat hadith. dan sama juga dengan aqidah semua para ulama ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ila hadha naktafi. وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا